Kita masuk pada kaidah yang keempat yang kita baca di kitab Kaifa Tahfadzul Quran al kirim yang ditulis oleh Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghazani. Kaidah yang keempat <clears throat> kata beliau ikhtiar akan al-hifz memilih tempat yang cocok untuk menghafal. Memilih tempat yang cocok untuk menghafal. Tempat yang cocok untuk menghafal tentu saja tempat yang di sana udara cukup buat kita kemudian tempat yang bersih yang tidak terdapat pandangan-pandangan yang menyibukkan kita seperti adanya lukisan-lukisan atau hiasan-hiasan dan tempatnya juga luas, tidak sempit. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana diturunkan oleh buku ini beliau berkata i'lam anna lil hifdhi amakin yanbaghi lil mutahaffiz an yalzimaha ketahuilah bahwa untuk menghafal ada tempat-tempat yang patut bagi orang yang ingin menghafal untuk dia tetapkan wajwadu amakin al dan sebaik-baik tempat untuk menghafal kata beliau al-ghurafu dunas sufla yaitu suatu kamar tetapi bukan yang di bawah beliau maksudkan kamar kalau bisa kamar yang ada di bagian atas dimungkinkan kamar bagian atas mungkin hawanya ya, banyak dan sejuk, kemudian juga bersih. Wa kullu mawdi'in ba'id mimma yulhi dan demikian pula tempat-tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikannya. Wa qala al-qalbu fihi mimma yufzi'uhu fayashgiluhu atau yaglib alaihi fayamna'hu dan yang membuat hati menjadi tenang dari apa yang menyibukkan dia atau yang bisa mengalahkan dia untuk menghafal sehingga dia tercegah dari menghafal Al-Qur'an. Kemudian di antara perkataan beliau walaisa bil mahmudi an yatahaffaz ar-rajul bi hadratin nabat wal khadrah. Dan bukan suatu hal yang dipuji kalau kita menghafal atau seorang menghafal di depan tumbuh-tumbuhan atau di depan ya, tanaman sayur mayur wala ala syututin wala ala syututil anhar tidak juga menghafal di tepi sungai atau tepi laut wala ala qawari'it turuq atau di tengah jalan dan seterusnya ya, sebagaimana perkataan Al Imam Al Khatib Al Baghdadi di kitab Al Faqih wal Mutafaqih. Sedangkan Al Imam Ibnu Al Jauzi di kitabnya Al Has ala Hifdzil Ilm beliau berkata wala yanbaghi an yatahaffaz ala syati'in nahr dan tidak patut seorang menghafal di tepi sungai. Wala bihadrati khadrah, tidak pula di depan ya, tumbuh-tumbuhan. alla yastaghil qalb agar tidak menyibukkan hatinya. Demikianlah perkataan eh, Al-Imam Ibnul Jauzi menghafal membutuhkan suatu e, konsentrasi dan konsentrasi kita jangan sampai kita buyarkan dengan melihat benda-benda atau ke tempat-tempat yang akhirnya menyibukkan kita. Syekh berkata, "Wa inna afdal amakan nuakkidu alaihi huwal masjid." Dan kata beliau, sebaik-baik tempat yang lebih tepat yaitu masjid. al-insan الإنسان fil masjid ala manafidil Qalb As salasah karena manusia ketika di dalam masjid dapat menjaga pintu ya, pintu-pintu atau jendela-jendela hati yang tiga. Yang pertama mata, yang kedua telinga dan yang ketiga e, lisan. Mata maka di masjid dia tidak melihat yang haram di dalam masjid. Tentu saja masjidnya masjid yang tertutup ya. Memang di negeri kita ini beberapa masjid terbuka dengan kaca yang demikian terbuka sehingga seorang di dalam masjid dapat melihat yang di luar. Eh, kita mencari masjid yang tertutup dengan dinding sehingga kita tidak melihat e, apa yang ada di luar masjid tersebut. Kemudian telinga kita terjaga telinga kita sehingga tidak mendengar ya, suara-suara ya, di dalam masjid itu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga lisan, maka sebagaimana kita di masjid tidak patut kita berbicara yang tidak baik di dalam masjid. Karena itulah masjid tempat yang tepat dikatakan oleh uh, Syekh Al-Ghazali untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan juga menghafal di masjid apabila masjid tersebut ada tiang-tiangnya. Seseorang, kata beliau, bisa berjalan di antara dua tiang tersebut sambil menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan duduk. Ya. Terkadang ketika seorang menghafal dengan duduk, khususnya orang-orang yang baru pemula menghafal, mungkin dia bisa bertahan 10 sampai 15 menit. Terkadang setelah itu dia datang rasa ngantuk. Ya. Maka ketika dia datang rasa ngantuknya, bangkitlah dia, berdirilah dia, ya. Kemudian lakukanlah ya menghafal sambil berjalan. Ya. Apabila kita menghadapi ya, hal demikian, yakni ketika menghafal mengantuk, maka berdirilah kita, ya, jangan turuti rasa ngantuk kita, bangkit kita, ya, jangan sebaliknya kita malah berbaring, ya, kemudian tidur, ya. Tapi bangkit, maka kita berdiri, ambil Al-Qur'annya sambil berjalan kita di dalam masjid ya. Dari satu tiang ke tiang yang lain kita menghafalnya. Karena dengan berjalan maka darah kembali mengalir dengan lancar sehingga hilanglah rasa ngantuk kita. Beliau mengibaratkan yakni Syekh Al-Ghazali mengibaratkan seperti ya, sedang me memanaskan baterai. Ya, mungkin baterainya ketika menghafal baru 15 menit lemah dia. Maka segera bangkit berdiri dipanaskan lagi, ya. Ya di ya. ya. itu. Maka dengan berjalan dia mendapatkan faedah. Kemudian beliau juga mengatakan ya, di antaranya menghafal di masjid seorang akan teringat. Misal ketika kita ada di Masjidil Haram lalu kita teringat bagaimana tentara Abraha yang hendak menghancurkan atau merobohkan Ka'bah yang terdapat di surat Al-Fil. Maka kita bisa menghafal surat Al-Fil ya, sambil kita membayangkan bagaimana tentara tersebut yang hendak menghancurkan Ka'bah. Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri Mekah dengan Masjidil Haramnya kita bisa membaca ya surat yang lain, menghafal surat yang lain seperti surat Al-Quraisy atau surat At-Tin yang berkenaan dengan tempat tersebut. Ini bisa menguatkan ya, suatu hafalan kita. Karena itu kalau kita diberikan kesempatan ziarah ke Masjidil Haram untuk umrah, maka manfaatkanlah waktu ketika kita di Masjidil Haram. Setelah melakukan umrah, demikian banyak waktu kita bisa duduk di masjid kemudian menghafal ayat-ayat yang kita inginkan atau ayat-ayat yang kita sukai untuk menghafalnya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga ya, Syekh al bosani memperingatkan kita agar jangan menghafal di depan kaca ya mungkin ketika kita menghafal di depan kaca kemudian kita melihat diri kita sendiri akhirnya ya kita sibuk ya mungkin melihat e, di matanya ada sesuatu atau di wajahnya ada sesuatu atau bahkan di e, mulutnya ada sesuatu sehingga akhirnya e, konsentrasi kita kepada sesuatu yang kita lihat lalu akhirnya menyibukkan kita dan akhirnya kita pun lupa untuk menghafal. Tetapi boleh kalau kita mau mempraktekkan makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, kita mau praktekkan makharijul huruf dan sifatul huruf maka kita boleh di depan kaca untuk memperhatikan bagaimana gerakan mulut kita, ya, lisan kita ketika kita membaca huruf-huruf tersebut agar kita tepat ketika membacanya. Dan inilah ya kaidah yang keempat ya dan berdasarkan pengalaman kami pun kami mendapati bahwa tempat yang terbaik untuk menghafal yaitu di masjid. Terkadang di masjid kita menemui banyak orang. Ya, ketika kita membaca setiap orang memiliki eh, perbedaan-perbedaan uh, dalam dalam cara atau gaya menghafalnya. Ada yang menghafal dengan suara keras. Sehingga kalau dia tidak bersuara keras dia tidak bisa menghafal. Ada yang menghafal dengan suara yang sir, dengan pelan. Sehingga dia bisa menghafal. Sehingga di sini kita harus saling mengerti dengan ikhwan kita, dengan sesama saudara kita, ya. Terkadang ya, ada yang menghafal dengan suara keras. Orang yang menghafal dengan suara pelan atau sir akan merasa terganggu dengan yang bersuara keras tersebut. Karena itu hendaklah kita berbagi bersama mereka tempatnya agar eh, jangan saling mengganggu dalam menghafal Al-Qur'an. Tetapi khususnya pada zaman sekarang ini masjid begitu sepi dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi antum tidak usah khawatir masuk ke masjid khususnya di waktu duha itu sepi. Ya, dan itu diantara salah satu waktu untuk murojaah dan juga waktu untuk menghafal. Ya, saya kira kaidah yang keempat dapat difahami yakni bagaimana memilih tempat yang tepat untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, apabila kita di tempat atau di kamar, maka hendaklah kamar tersebut dibersihkan dari segala pandangan-pandangan yang akan melalaikan kita. Jangan <clears throat> jangan pula kita e, menghafal di depan umpama di depan e, kipas angin ya terkadang ada orang yang menghafal di depan kipas angin ya iya nanti bisa tertidur atau atau mungkin dia bisa melihat kipas angin itu bagaimana berputarnya sehingga lalailah dia demikian juga e, di dia di mana di depan jendela dia buka jendelanya dia menghafal di depan jendela ya karena dari pengalaman ketika menghafal di depan jendela ada orang lewat kemudian dia melihat akhirnya jadi memperhatikan orang ya. jadi eh, yang tepat di depan kita adalah dinding dan dinding itu usahakan polos tidak berwarna atau eh, berwarna putih sehingga kita bisa terbayang ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita yang sedang kita hafal. Wallahu alam bissawab.